Wis iki. tadinya lah kita, Pak. bil liane kiri dia kan bisa ngangkat kan pakannya kan jumlahnya banyak kan harusnya kan jumlah banyak pakannya tambah ini kan ya pakannya macet jumlahnya kompon kan kamu di sekolah ini kan tambah kompon kompon aku pengalaman sama bilang kamu di sini nah, senengnya kan gitu sobat ya, aku kegiatan gimana di gue pengen juga sih kan gue pengen gue bener es ya tergantung gemuk kurusnya gemuk ya eh, kurus ya anak yang Jawa aja lah ngomongnya apa kalau cukup praktek implementasi belum Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kasiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani wa azakumullah. Baiklah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali bahasan yaitu kitab Makarimul Akhlak Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan yang lalu kita sampai pada e, pembagian daripada akhlak di antaranya adalah akhlak itu ada yang tabiat dan jenis yang kedua sesuatu yang diusahakan atau iktisab <clears throat> Kemudian kita masuk pada bab berikutnya yang diletakkan oleh beliau rahimahullah Itu majelat Husnul Huluk punya tempat-tempat akhlak yang mulia Qala rahimahullah Inna kasiran minan nasi yadhabu fahmuh ila anna husnal khuluq khasun bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Jadi mayoritas pandangan manusia pemahamannya itu terfokus ketika berbicara tentang akhlak mulia, akhlak yang baik itu hanya khusus ketika bermuamalah dengan sesamanya. Itu mayoritas demikian. Jadi tidak memandang ter termasuk diantaranya adalah hubungan dia kepada Allah atau Sang Pencipta ataupun Al-Khaliq. hampir mayoritas demikian. Kita bicara akhlak, husnul khuluk, berakhlaklah yang mulia, berperilakulah yang baik. Itu fokusnya demikian. Walakin hadal fahmu qasir. Namun pemahaman yang demikian itu tentunya adalah pemahaman yang kurang. Artinya betul yang demikian tersebut ya. Dalam pengertian pembahasan akhlak itu tentunya muamalah. Ya. Namun kosir. Pemahaman yang kurang. Fa'ina husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliq. Dikarenakan apa? akhlak baik itu ketika ada sebagaimana ada pada hubungan sesamanya atau ketika bermuamalah sesama makhluk maka demikian pula dikatakan pembahasan tentang akhlak mulia itu ketika bermuamalah dengan al-khaliq dan ini lebih besar urusannya. <clears throat> Baik. Famaudu'u husnil halki atau huluki ya. Famaudu'u husnil huluki idan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidha. Hingga dengan demikian apa? Sekarang kita memahami ya, e, bahwa pembahasan tentang muamalah itu ada dua. Tentang akhlak mulia itu ada dua. Yang pertama adalah hubungan bersama Allah atau terhadap Al-Khaliq dan yang kedua adalah muamalah al-khalqi. Muamalah terhadap sesamanya. Wa hadhil mas'alatu yanbaghi ay yutanabbah. Atau wa hadhil mas'alatu yanbaghi ayuntabiha laha. Dan permasalahan ini seyogianya untuk diperhatikan dengannya. al awal yang pertama sekarang. Husnul khuluqi fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Rincian yang pertama yaitu akhlak mulia di dalam bermuamalah terhadap al-khaliq pembahasan yang didahulukan. Husnul huluk fi muamalatil khaliq yajma' salasata umur. Jadi akhlak yang baik, jadi akhlak yang baik, akhlak mulia demikian. Di dalam bermuamalah terhadap al-khaliq terkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama, talaki akhbarillahi bitasdiq. Talaki akhbarillahi ta'ala bitasdiq. Yang pertama adalah menerima khobar-khobar dari Allah dengan membenarkan. <clears throat> Ini akhlak pertama yang yang apa? Akhlak terhadap Allah yang pertama. Akhlak baik terhadap Allah. Ya. Dan ini terkait perkara iman, akidah. Ya. Sehingga kalau dikatakan ya, seorang Masya Allah ya, eh, tabiatnya baik kemudian perilakunya, tingkah lakunya baik. Namun seringkali ia kedukun mendatangi kuburan-kuburan dalam rangka untuk berdoa kepada penghuni kubur. Maka yang demikian ini tidak memiliki akhlak yang yang mulia. Sekalipun dia bermu, berakhlak mulia terhadap sesamanya. Toya. Dan bahkan seluruh perbuatannya dari akhlak mulia yang dilakukan terhadap sesamanya tersebut bisa hapus semuanya. Dikarenakan apa? Terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Toya. Jadi husnul huluk fi muamalatil khaliq yang pertama adalah menerima khabar yang datang dari sisi Allah dengan membenarkan, dengan tasdik. Kemudian yang kedua, talaki ahkamihi bitanfidi wa tadbiq. Menerima hukum-hukum Allah dengan cara merealisasikan dan mengamalkannya. Itu termasuk akhlak mulia di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, talaki akhdarihi bisabri war ridha. Menerima ketentuan takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan keridhaan. Di tiga perkara tersebut. Hadihi salah satu asya alaiha madaru husnil huluk ma'allah. Jadi tiga perkara ini. Istilahnya apa? Poros. Akhlak mulia. E, atau perputaran akhlak mulia bersama Allah. Kemudian yang pertama. Kemudian dibahas oleh beliau secara rinci dari perkara-perkara tersebut yaitu menerima khabar-khabar yang datang dari sisi Allah dengan tasdik dengan membenarkannya bihaisu la yaqa' indal insani sakkun aw taraddudun fi tasdiqi khabarillahi azza wa jal yaitu dari sisi apa tidaklah boleh ada pada seseorang sedikitpun keraguan, keraguan ataupun kebimbangan di dalam menerima khobar yang datang dari sisi Allah. Karena ini menyangkut perkara iman. Lianna khabar Allah Ta'ala sadirun an ilmin wa huwa subhanahu asdaqul qaidin. Dikarenakan apa? Seluruh khabar yang datang dari sisi Allah itu bersumber dari ilmu dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala yang paling benar ucapannya sebagaimana firmannya nya wa man asdaqu minallahi hadisa dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Baik. An-Nisa ayat 4 eh, ayat 70 atau 87. Ehwati fillah rahimani wa rahimakumullah ولازم تصديق أخبار الله أن يكون الإنسان واثقا بها mudafi'an anha, mujahidan biha, dan konsekuensi. Jadi kelaziman, konsekuensi. Membenarkan khabar yang datang dari sisi Allah, itu diantaranya apa? Seorang harus yakin. Mudafi'an anha. Membelanya bahkan mujahidat biha memperjuangkan dalam pengertian yaitu berjihad bahkan ya, demi mempertahankan keyakinannya tersebut sehingga tidak ada nilai tawar ya. dalam perkara akidah ketika seseorang itu tergelincir dalam perkara akaid Ima dia terjatuh dalam kesirikan atau apa eh, perkara-perkara penyelewengan yang lain. <clears throat> Dan mayoritasnya demikian. Seluruh e, apa firqah abbalah atau al firqah balah awalnya semua dari perkara ini kesesatannya dari perkara akidah. Berarti mereka tidak memiliki akhlak. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekalipun baik akhlaknya di hadapan manusia. Seperti Torikoh Sufiyah dan Torikoh-Torikoh yang lainnya yang menyempal طيب لا يدخله سك أو تسكيك في أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم dan tidak boleh sedikit pun dalam perkara ini adanya bentuk keraguan atau kebimbangan di dalam menerima khabar yang datang dari sisi Allah dan demikian pula khabar yang datang dari Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Wa idza takhallaqa abdu biha bihada wa idza takhallaqa abdu bihada khuluq amkanahu ay yadfa'a kulla subhatin yuriduha al-mughridun ala akhbarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seorang itu berakhlak dengan akhlak yang demikian ini. Tentunya dengan akhlak yang sempurna, kokoh akidahnya, maka dia akan kokoh di dalam menolak dan membantah berbagai macam bentuk syubhat ketika datang yang dilancarkan oleh eh, mereka-mereka yang membawa syubhat tersebut yang berkait dengan akhbar Allah dan demikian pula akhbar Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan kokoh. ketika ada sedikit Ini sepertinya eh, terdapat sesuatu terkait dengan asma wa sifat, terkait dengan apa? Pemahaman tentang asma wa sifat misalnya. Maka akan cepat kemudian ya, eh, ia membantahnya. <clears throat> Sawa'un akanu minal muslimin alladhina ibtada'u fi dinillahi ma laysa min. Sama saja apakah subhat tersebut itu datang dari kaum muslimin sendiri. Dari kaum muslimin sendiri. Yang mereka yaitu membuat atau membuat satu kebid'ahan di dalam agama Allah ini. Ini pentingnya salamatul akidah Keselamatan akidah. Amkanu min ghairil muslimin atau subhat itu datang dari selain kaum muslimin, dari kalangan kufar. Sama saja, ia akan membantahnya. alladzina yulquna syubah fi qulubil muslimin yang yang mereka itu melemparkan syubhat di hati-hati kaum muslimin. Nah, ini pentingnya apa? Bantahan. Sehingga sangat besarnya eh, apa? Jasa para ulama kita, para ulama kibar yang mereka menulis kitab-kitab rudud alal mukhalifin terhadap orang-orang yang menyelisih karena dalam rangka apa? kemurnian daripada akidah, kemurnian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Namun apa tujuannya? Eh, sebagian daripada kalangan ahlul bid'ah, isbiyun. Bahkan mereka menuduh dari sisi akhlak biasanya. Kalamun badhi, ucapan-ucapan yang kaku, tidak beradab, dan selain daripada itu. Padahal apa yang dilakukan oleh mereka dari kalangan hizbiyun mereka tidak ada akhlak bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. <clears throat> ribu lidah lidzalika masalan dan kemudian beliau memberikan contoh. Ya. Sabata fi sahihil Bukhari telah sahih di dalam sahih Al-Bukhari. Baik. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال <clears throat> إذا وقع الذباب في سراب أحدكم فليغمسه ثم لا ينزئه ثم لا ينزئه فإن في إحدى جناحيه داء wal ukhra sifaun. Itu hadis yang riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Bada'ul Khalq bab idza waqa'a dzubabu fi sarabi ahadikum falyakhmishu. <clears throat> Rasulullah pernah mengatakan kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jika ada seekor lalat jatuh atau hinggapnya, jatuh ya. Fi sarabi ahadikum di minuman salah seorang di antara kalian hinggap di bejana misalnya kemudian jatuh ke dalam airnya fal yaghmishu thumma layanzi'ahu maka tenggelamkanlah fal yaghmishu artinya celuplah ya seluruh badan lalat tersebut. Biasanya kan demikian ya. Hingga di gelas ya. Dan karena ia jatuh tidak bisa terbang lagi. Maka ketika kita ketika kita melihatnya fal yakmismu fal yakmismu kata Rasulullah SAW. Celupkanlah. Tenggelamkan. Kemudian setelah itu cabut, ambil dan buang. Fa'inna fi ihda janahaihi hida wal ukhra sifaun. Dikarenakan apa? Pada salah satu dari kedua sayapnya itu terdapat penyakit dan pada sayap yang lain itu terdapat penawarnya. Jadi menjadi penawar atas penyakit yang ada pada satu sayapnya tersebut. <clears throat> Ini khobar namanya. Yang datang dari sisi Rasulullah SAW. Sedangkan Allah sudah menyatakan terkait dengan Rasulullah SAW, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu. In nama in illa wahyu yuha. Tapi hanya saja hanyalah wahyu semata yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini tersebut di dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Dari sisi mana seorang mau menolak khabar ini? <clears throat> Baik. Fahada khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa fi umuril ghaib la yantiqu anil hawa dan terkait dengan perkara yang gaib. Dalam pengertian gaib di sini tidak terlihat kan? Mana penyakitnya, mana obatnya. Sisi gaibnya. Yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsu. Wa inama yantiku bima auhallahu taala ilaih. Dan hanya saja Rasulullah itu berbicara dengan wahyu yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepadanya. <clears throat> Li'annahu basar dan Rasul tetap manusia. Baik. Sehingga ketika berbicara tentang perkara yang gaib ya, itu tentunya wahyu semata. Kalau bukan wahyu, berarti masuk kategori apa? Kuhan. Yang hanya mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Dan demikiannya. Jadi eh, Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Dan ketika berbicara tentang hadis ini adalah terkait dengan perkara yang gaib. Sehingga tidaklah datang kecuali yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut. Artinya wahyu. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengetahui perkara tersebut. Dan nanti banyak, ini hanya eh, satu contoh saja. Dalam hadis-hadis yang lainnya sangat banyak terkait dengan akhbar e, yaumil kiamah terkait dengan akhbar apa? perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perkara apa? yang terkait dengan e, alam kubur atau barzakh terkait dengan peristiwa-peristiwa nanti di hari kiamat dan dan begitu seterusnya. Sangat banyak sekali. Dari mana Rasulullah SAW tahu? Karena beliau adalah manusia biasa. Wal basar la ya'lamul ghaib. Dan manusia itu tidak mengetahui perkara yang gaib sedikit pun. Sekalipun malaikah, al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang didekatkan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mereka pun tidak tahu perkara yang gaib tidak tahu perkara yang gaib sehingga seluruh pembicaraan tentang perkara yang gaib itu semata karena datang dari si Allah semata semuanya itu ketika datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib selain utusan Allah sudah bisa dikatakan dia sebagai jenis daripada jenis tawarid, tauhid. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala at-tawaghitu atau at-taghutu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu wa ru'usuhum khamsah dan kepala-kepala apa taghut itu ada lima kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah diantaranya man yadda'i ilmal ghaib. Siapa saja yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dikarenakan apa? Mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Perkara yang gaib itu tidaklah eh, ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. <clears throat> Dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka ketika berbicara yang terkait dengan perkara-perkara yang waib, maka semuanya adalah wahyu semata yang datang dari sisi Allah. Sehingga selainnya, selainnya siapa saja yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang waib, maka dia termasuk daripada ru'us atau wahid. Di antaranya adalah al quhan para dukun. Ya. Dan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Bahwasanya kepala-kepala Tauhud itu ada lima. Yang pertama adalah Iblis la'anahullah. Dan diantaranya adalah Man yadda'i ilmal ghaib. Siapa saja yang mengetahui atau menyadai umur al-ghaibiyah. Siapa saja yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang goib. Sehingga dinyatakan dengan bahasa apa? Mengaku ya. Karena pada dasarnya tidak tahu. Seluruh makhluk tidak ada yang mengetahui perkara yang goib. Jadi demikian. <clears throat> Wal basar la ya'lamul ghaibah dan manusia itu tidaklah ada yang mengetahui perkara yang gaib. Bal qad qala Allahu lahu Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basar manusia dan tidaklah beliau mengetahui sedikit pun perkara yang gaib dan hanya menyampaikan wahyu semata yang datang dari sisi Allah. Kul ya Muhammad katakanlah wahai, uh, katakanlah wahai Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala La aqulu lakum Sungguh aku tidak mengatakan kepada kalian jadi katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian indi khazainullahi di sisiku apa? Perbendaraan-perbendaraan Allah. Aku tidak mengatakan demikian. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada manusia. Bahwasanya engkau uh, tidak mengatakan indi khazainullah bahwasanya di sisiku perbendaharaan Allah. Aku tidak mengatakan demikian. Wala a'lamul ghaiba. Dan demikian pula aku tidak mengatakan bahwasanya aku adalah mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Dan hanyalah aku mengikuti, tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku semata. Jadi ini jelas. <clears throat> Baik. Fahadal khabar yajibu alaina an nuqabilahu bi husnil huluk. Sekarang terkait dengan sikapnya. Bagaimana seseorang itu dikatakan memiliki akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Kabar yang demikian ini wajib bagi kita untuk menerimanya dengan akhlak yang baik. Wa husnul huluki nahu hadzal khabar an natalaqahu bil qabul. Bagaimana caranya? dikatakan seseorang itu berakhlak mulia dalam masalah ini yaitu semisal khabar yang demikian wajib bagi kita untuk menerimanya dengan penuh penerimaan tanpa sedikit pun yaitu apa terdapat keraguan tanpa sedikit pun terhadap kebimbangan tanpa sedikit pun terdapat penolakan wajib kita menerimanya itu akal yang sehat namanya. Akal yang sehat yaitu demikian tunduk. Wa nadzima bi an ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis wa huwa haqqun wasidqun. Dan kita eh, demikian pula wajib memastikan dalam pengertian meyakini dengan penuh keyakinan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut adalah benar adanya. Jadi benar adanya. Baik. Tanpa kita mentakwil mungkin ini, mungkin itu. Baik. <clears throat> Fa in alaihi man ya'taridu Sekalipun terdapat sekian orang yang menentang. Sekalipun yang menentang itu dikatakan sebagai seorang ahlul ilmi. Karena telah terjatuh dalam masalah ini pula ya. Eh, orang-orang yang <clears throat> apa menyeleweng pemahamannya ya. terkait dengan hadis ini. Wa na'lamu ilmal yakin anna ma khalafa ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu batil. Dan kita wajib mengetahui pula dengan penuh keyakinan bahwa setiap apa saja yang menyelisih terhadap apa-apa yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita yakini itu adalah kebatilan semuanya. Lianna Allah Ta'ala yakul, famada ba'dal haqqi illa dhalal, fa'anna tusrafun. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana tersebut dalam Quran surah Yunus ayat 32 dan setelah al-haq tidaklah datang setelah al-haq kecuali apa? Ad-dhalal. Kalau sudah terdapat khabar dari Allah, dari Rasulnya, apalagi yang dicari dari khabar-khabar tersebut. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. anna tusrafun. Baik. Ini satu contoh yang terkait dengan akhbar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wa misalun akhar dan permisalan yang lainnya min akhbari yaumil qiyamah yang terkait dengan khabar-khabar hari kiamat. Akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna samsa tadnu minal khalaiki yaumal qiyamati biqadri mil. Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Dalam kitabul Jannah wa Na'imuha dan demikian pula dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabuz Zuhud Rasulullah menyatakan bahwasanya matahari dalam hadis yang panjangnya bahwasanya matahari itu akan didekatkan terhadap makhluk pada hari kiamat sekadar satu mil. Sekadar satu mil. Ini berita, khabar. Wasawaun kana hada mil al-mikhalah. Au kana mil al-musafah sama saja ya. Kita tidak mempermasalahkan ukuran mil tersebut. Karena pemahaman mil tentunya dipahami. Yang ketika di dunia ini ya, hanya ada dua ukuran. Apakah terkait dengan mikhalah ukuran apa? E, timbangan demikian atau musafah perjalanan. Artinya diukur ya, dengan ukuran atau musafa. Kalau musafa itu kan perjalanan. Misalnya ditempuh dengan sebulan perjalanan. Kalau mekhalah itu ukuran kalau kita kenal sekarang yaitu meter dan lain sebagainya. Jadi itu tidak kita pedulikan masalah ukuran tersebut. Yang jelas satu mil itu dekat. Ini demikian. Fa'inna hadhil musafah baina samsi wa ru'usil wa ru'usil khalaik qalilatun. Dan ukuran tersebut antara matahari dan kepala-kepala manusia nanti sangat sedikit yang jelas. Wa ma'ahada fa'innan nasa la nabi hurriha. Namun dalam keadaan seperti itu, mereka tidak terbakar dengan panasnya matahari itu di saat tersebut. Namun merasakan panas yang dahsyat. Karena kalau kita eh, ber, apa artinya mengun, eh, ngakali demikian ya. Kalau matahari yang sekarang didekatkan tentunya kan terbakar. Dan demikian. Namun ini pada hari kiamat. Demikian didekatkan mereka tidak terbakar ketika itu. Wa ma'anna samsa la tadnul an fid dunya miqdara an marah lah tarqatid dunya. Dalam kondisi yaitu ketika matahari didekatkan di dunia ini <clears throat> eh, dengan ukuran tertentu misalnya ya. Misalnya satu lebih dari satu mil demikian ya. Maka sungguh akan terbakar seluruh dunia ini. <clears throat> Namun ketika di hari kiamat nanti tidak terbakar. Toyib, ini khobar. Khobar yang datang dari sisi Rasulullah dan wajib kita membenarkannya. Wajib bagi kita membenarkannya. Toyib. Dan fama husnul khuluk nahwa hadal hadis. Bagaimana akhlak yang mulia terkait dengan hadis yang demikian ini? husnul huluk nahwa hadal hadis an nuqabbilahu. Jadi akhlak mulia terkait dengan khabar yang ada dalam hadis tersebut wajib bagi kita untuk menerimanya. Wa nusaddiqu bih dan membenarkannya. Wa alla yakuna fi sudurina haraj minhu wala daik wala taraddud dan tidak boleh sedikit pun pada dada-dada kita itu terus kemudian apa? terdapat keberatan, kesempitan, dan keraguan. Wa anna alama anna ma akhbara bihi an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadza fahuwa haqqun. Dan wajib kita mengetahui bahwa seluruh yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar adanya. Jadi yang yang kita tundukkan akal kita ya. Yang kita tundukkan akal kita kalau kita ingin memiliki akal yang sehat. Baik. Mungkin yang bisa Anda sampaikan ya, karena waktu sudah masuk waktu duhur. Ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pertemuan pada kesempatan lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.